Koli lul amali yeah. lul apa? amali ma'asyuhu syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'asyuhu syuhudil taksi Lo apal makalah Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwe apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa sama Alasan baca sadili dini masuk akal begini. Kue ditekdir sholat itu luar biasa ketika orang lain nggak ditekdir sholat. Kue mau Quran itu luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran hatam atau sholat hatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah borak, aku sholat bojo tombo pangeran. Berarti kamu itu tak doyok bil ibadah, nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan.